Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah ke pembahasan tentang mansubatul asma dan pada hari ini kita akan masuk Isi mansub yang ketiga um, yang di dalam jumlah dia berkedudukan sebagai al-maf'ulu atau lebih dikenal dengan zorof baik itu dzaraf az-zaman maupun al makan. Qala mu'allif rahimahullah taala al-maf'ulu fihi wa yusamma dzarfan. Maf'ul fi dinamakan juga dengan dzaraf wasmun yaitu isim Zorof adalah isim Yuzkaru <clears throat> Yang disebutkan Libayani Zamanil fi'li Au makanihi Untuk Menjelaskan tentang waktu terjadinya pekerjaan satu itu untuk menjelaskan waktu terjadinya pekerjaan, peristiwa, tragedi, kejadian au makanihi atau untuk menjelaskan tempat kejadiannya ya jadi maf'ul fi kata lainnya adalah kata keterangan tempat ataupun kata keterangan waktu. Walal mu'alif rahimahullah ta'ala misal contohnya Zahabtu yaumal ahadi. Zahabtu yaumal ahadi. Sumtu yaumal khamisi. Umtu amamal ustadi. Namal kalbu khalfal badi. Antum perhatikan contoh demi contoh yang disertakan oleh mu'alif di situ. Zahabtu fi'il fa'il. Zahab fi'il bamirtu fa'ilnya. Nah, zahabtu fi'il fa'il. Kemudian isim setelah fi'il fa'il dia adalah maf'ul Akan tetapi maf'ul yang di sini dalam jumlah ini yang perlafatkan yauma itu bukan maf'ul bi, pula bukan maf'ul li ajri karena yaum itu menunjukkan saat menunjukkan masa yaitu hari Zahabtu yauma hari adalah merupakan satu nama di antara nama-nama waktu ya sebagaimana siang malam pagi sore lusa besok kemarin ya dan seterusnya adalah keterangan waktu Arama mansub sebagai maf'ul ya mansub terlahirkan untuk beri'rab nasab dhahabtu yauma al-ahadi aku pergi pada hari Ahad itu kalau mau dibikin luas terjemahannya saya pergi pada hari Ahad atau saya pergi di hari Ahad Demikian juga dengan kalimat lain atau contoh-contoh lain. Sumtu yaumal khamis ya, aku berpuasa pada hari Kamis. Umtu amamal ustaz ya, aku berdiri di depan ustaz. Nah, namal kalbu khalfal babi, anjing itu tidur di belakang pintu, bentuknya. Ini semua isim-isim yang terletak setelah fi'il fa'il adalah maf'ul akan tetapi ketika mafaul itu dalam lafal yang memiliki makna waktu atau memiliki makna tempat, maka dia bukan lagi maf'ul bi, tidak juga maf'ul li ajri akan tadi maf'ul fi, yaitu zarf ya keterangan waktu ataupun tempat. Naam. Kemudian zarf zaman disitu disebutkan al-muallif sekian banyak contoh ya yang semuanya menunjukkan kepada waktu kalimat-kalimat tersebut kalau antum tadi terjemahnya <clears throat> ini menunjuk menunjukkan waktu ya menunjukkan waktu demikian juga dengan borof makan semuanya kalimat tersebut adalah menunjukkan tempat ya tidak usah lama-lama Zorof zaman, keterangan waktu, zorof makan, keterangan tempat. Baik, kita lanjutkan Warfun Isman Zorof Ada dua Yang mutasarrif Dan ghairu mutasarrif Zorof Mutasarrif Maksudnya Ma malu zarfan hinan wa ghaira zarfin hinan akhar pada satu jumlah dia bisa atau dia berposisi sebagai zorof akan tetapi pada saat yang lain pada jumlah yang lain dia bukan zorof walaupun lafaz maupun maknanya sama zorof mutasarrif adalah zorof atau kata keterangan yang pada suatu saat berfungsi sebagai kata keterangan sesungguhnya dan pada jumlah lain dia bukan sebagai kata keterangan. Ya. Misal apa misal Zarf Sumtu yaumal isnaini. Ya Suntu yaumal isnaini Naam Kata-kata yaum Ini seperti tadi Merupakan keterangan waktu Hari Aku berpuasa di hari Senin Yaum bisa juga Tidak sebagai zorof Ketika letaknya seperti waktu malai Sawarfan yaitu yang bukan dhorf yaumul jum'ati yaumun mubarak hari Jumat adalah hari yang berbarokah. Naam ini contohnya ya. Nah, kemudian untuk bisa memastikannya betul ketika zorof tersebut didahului dengan salah satu di antara harfu jar misalkan fi ya fi maka ketika kalimat tersebut merupakan zorof ya merupakan zorof maka makna dari jumlah tersebut tidak akan berubah ya makna jumlah tersebut tidak akan mengalami perubahan Sebagai contoh, di situ sumtu yaumal isnaini. Aku berpuasa hari Senin. Seumpama kita masukkan fi, kita selakan fi setelah fi'il fa'il dan dzaraf. Berarti sumtu fi yaumil isnain. Artinya mengalami perubahan apa enggak? Makna kalimat tersebut mengalami perubahan apa tidak? tidak mengalami perubahan. Sumtu fi yaumil Isnin. Tetap maknanya sama aku berpuasa di hari Senin. Ketika fi itu hilang, sumtu yaumal Isnin. Aku berpuasa di hari Senin. Sama. Itu zorof ya. Ketika ditambah fi maknanya tidak akan mengalami perubahan ya. Tetap seperti itu. Akan tetapi kita perhatikan yang bukan dzaraf, malai laisa yang bukan dzaraf ya. Yaumul Jum'ati yaumun mubarak. Kita letakkan fi pada sebelum yaum kedua. Misalnya, yaumul Jum'ati fi yaumin mubarak. Artinya jadi gimana? Jauh sekali dengan apa yang dimaksudkan dengan kalimat semula karena kalimat semula memiliki makna yaumul jum'ah, yaumul barok, yaitu hari Jumat adalah hari yang berbarokah. Tapi kalau yaumul jum'ati, hari Jumat fi yaumil mubarak di dalam hari yang berbarokah sudah memiliki pengertian yang berbeda. Eh, ini berarti yaum di situ bukan zorof, ya, bukan zorof zaman. Nah, itu sebagai contoh saja, ya. Mana yang dorof, mana yang bukan dorof. Baik. <clears throat> Kemudian dorof juga ada yang mu'rab, ada yang mabni, ya. Dorof ada yang mu'rab, ada yang mabni. Tergantung dengan amilnya. Kalau yang mabni, ya sebagai mana sifat mabni, ya tidak mengalami perubahan walaupun dimasuki oleh hamil. Adapun yang mu'rab ketika masuk amil yang berbeda, maka dia akan ikut berubah sesuai dengan perbedaan yang ada pada hamilnya. Nah, <clears throat> yang keempat, al-maf'ulul mutlaq. Maf'ul mutlaq. Qala al-mu'allif rahimahullah taala al-maf'ulul mutlaq ismun. Maf'ul mutlaq adalah isim. Ya. Yuzkaru ta'kidan bil fi'li <clears throat> yang disebutkan untuk menegaskan makna dari fi'il au bayanan li'adadihi atau untuk menjelaskan jumlah dari pekerjaan tersebut au bayanan linawahi atau untuk menjelaskan jenis dari kerjaan tersebut ya jenis kemudian jumlah kemudian untuk menguatkan ya untuk menguatkan nah barabtu barban, ya barabtu barbatan barabtu barban syadida nah ini semuanya adalah bentuk maf'ul mutlak barabtu fi'il fa'il barban sebagai maf'ul ya maf'ul benar-benar maf'ul ya barabtu barban fungsinya adalah untuk menguatkan fi'il sebelumnya ya darabtu darban aku benar-benar memukul kemudian kalau ada dihi kalimat darban yang ikut ke wazan fa'latan itu berfungsi untuk naam menunjukkan berapa kali pekerjaan tersebut dilakukan. Contohnya barabtu Borobatan. Aku memukul sekali pukul. Sekali pukul. Tidak dua kali, tidak tiga kali, tidak sebelumnya. Ya, seperti itu. Nawartu Nawratan, akaltu aklatan, semuanya maknanya seperti itu. Aku melihat dengan sepintas ya. Sekali lihat Nyesel Cuma lihat sekali Pintas lagi Ya Nggak hafal masalahnya Kalau cuma pintas Dan kemana-mana larinya Ya, ya. Berban syadida Untuk menjelaskan Nau'nya, jenis pukulan tersebut Pukulan lembut Pukulan penuh kasih sayang Pukulan bohongan Pukulan keras pukulan sekeras-kerasnya, adalah jenis dari berbagai macam jenis pukulan. Naam. Warabu marban syadida, aku memukul dengan pukulan yang keras. Ya. Naam. Dan seterusnya ini dan ramak makna mana daripada maf'ul mutlak. Ketentuan-ketentuan maf'ul mutlak harus selalu menggunakan masdar. Maf'ul mutlak bentuknya masdar. Ya, tapi tidak semua masdar mesti maf'ul mutlak. Ya. Tidak semua masdar atau selamanya masdar itu tidak selamanya sebagai maf'ul mutlak. Ya. Naam. Tapi kalau maf'ul mutlak masdar. Kemudian yang kedua maf'ul mutlak harus selalu mansub memiliki arab nasab sedangkan masdar ya masdar itu tergantung dengan posisinya dia dalam jumlah ya posisi dia kedudukannya di dalam jumlah bisa rafa bisa nasab bisa khafab tergantung posisinya di mana masdar tersebut tapi kalau masdar mutlak sudah pasti nasab ya Arabnya ya kemudian yang <clears throat> ketiga jika maf'ul mutlak berfungsi sebagai pengeras arti atau penguat arti ditambahkan sifat atau diidofahkan maka akan berubah menjadi dinawahi. ya barabdu barban syadida ini diidofahkan atau diberi sifat ya barban ya sama dengan yang pertama untuk mentakkid ya ditakid. Ya, Tapi kalau sudah ditambah dengan sifat, ya. ingat sifat itu harus senantiasa sama, harus kompak antara sifat dengan yang disifati. Nasab, nasab, rofa, rofa, mukot, mukot, ya, dan seterusnya. Jika mutlak berfungsi sebagai pengeras arti, yaitu sebagai litakidil fi'li, Kemudian ditambah dengan sifat atau diidofahkan ya, disandarkan kepada yang lainnya, maka akan berubah menjadi fa'al maf'ul mutlak yang berfungsi untuk linau'ihi ya, yaitu untuk menjelaskan jenis semacamnya. Anda perhatikan contoh pertama dengan contoh ketiga. Kalau kata-kata dan dihilangkan persis sama sehingga ketika ditambahkan sifat syadid, layinan syadidan, ya, dan seterusnya dari macam-macam sifat maka berubah menjadi anji menjelaskan macam dari dari perkataan tersebut. Kemudian yang keempat untuk membuat maf'ul mutlak li'adadihi ya untuk membuat maf'ul mutlak li'adadihi itu hendaknya dia mengikuti wazan fa'latan sehingga borban menjadi borbatan ya dan seterusnya wazannya wazan fa'latan cukup dengan mengikuti wazan tersebut selesai urusannya ya Baik. <clears throat> berikutnya Mafdar terbagi menjadi dua, ada yang lafzi, ada yang maknawi. Maknanya antum sudah paham insyaallah ya. Yang lafzi itu antara fi'ilnya dengan masternya itu satu satu rang apa namanya satu asalnya itu satu ya asalnya satu ya jalastu julusan ya masternya itu berasal dari jalasa itu umtu qiyaman qiyaman berawal dari Roma yakumu, qiyaman. Ya. Berasal dari kata yang sama. Adapun yang maknawi hanya maknanya saja yang sama, adapun lafalnya berbeda. Ya, sinonim gitu. Salastu dan untu wuqufan dan seterusnya. Hmm, nah. Yang kelima, Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-maf'ulu ma'ah maf'ul ma'ah Al-maf'ulu ma'ahu ismun waqa'a al wawi allati bi ma'na ma'a liyadulla 'ala syai'in hasala bi musah fi musalah fi musahabatih ya, fi musahabatih yang namanya maf'ul ma'ah itu bentuknya isim letaknya setelah wau setelah huruf wawu yang memiliki makna ma'a, memiliki makna beserta. Ya. Untuk apa? Liyadulla ala syai'in hasala fi musahabati. Untuk menunjukkan terjadinya sesuatu itu karena adanya kebersamaan. Sebuah kebersamaan akan menghasilkan sesuatu, ya. Naam kebersamaan bukan harus saling ya, tidak. Sama-sama. Kita akan jelas insya Allah sini sini dengan contoh. Misal Sara Aliun wan Nahro Sara Aliun wan Nahro Kalau Sara Sara Aliun Ali berjalan itu pantas ya memang layak seperti itu tapi kalau an-nahr ya an-nahr berjalan itu kan nggak mungkin ya nggak mungkin sungai berjalan ya nah nah kalau dalam kalimat ini apa artinya saro aliyun wan nahra Tentu yang dimaukan bukan sungai itu berjalan bersama Ali, ya, tapi Ali berjalan sepanjang sungai. Jadi kemana sungai itu berkelok, di situ Ali juga ikut berkelok. Ya, di situ Ali. Di mana sungai itu turun, di situ pula Ali jungkel masuk, ya, turun. Oh, sampai dari hulu sampai ke hilir ya dari pangkal sampai ke muara sana diikuti terus itu Saro Aliun wan Nahr Saro Ahmad wa Syariah menyusuri jalan panjang jalan raya ya Ja'a Adi wa ghurub syams ya Ja'a Adi wa ghurub syams Ja'a abi abiku datang wa ghurub syams Wow di situ adalah wow ma'iyah bersamaan dengan tenggelamnya matahari. Bertepatan dengan terbenamnya matahari. Jadi terjadinya peristiwa itu sebagaimana dicontohkan apa didefinisikan hasolah bimusahabati terjadi disebabkan adanya atau terjadinya itu bersamaan berbarengan ya berbarengan bapaknya datang matahari tenggelam berbarengan Nah, Kemudian sirtu wal jabala, ya, sirtu wal jabala. Aku berjalan, gunung pun berjalan. Sama-sama. Ya. Tapi nggak mungkin yang namanya gunung berjalan. Yang dimaukan apa? Mungkin sepanjang bukit di bawah kaki bukit berjalan terus punya gunung terus ada yang lainnya. Gitu. Nah. Sirtu wal jabala. Wow di situ sebagai wawa dan isim yang terletak setelah huruf waw tersebut dinamakan dengan uh, maf'ul ma'ah. Mudah untuk untuk apa? Untuk mengetahuinya, ya. Untuk, untuk mengetahuinya. Bukan bawa bukan bawa atau dilihat dari mana? Dari maknanya, ya. Sirtu wal jabala. Bukan bawa atau ya. Atau bukan bawa yang lainnya. Tapi bawa ma'iyah, ya. Karena tidak dari maknanya berarti menunjukkan bersamaan, bertepatan seiring dengan gitu ya atau yang semakna dengan itu semakna dan hal tersebut catatan kalau mu'alif rahimahullah taala perbedaan antara bau atau ini disinggung sini dan bau maf'ul ma'ah ini perbedaannya kalau sekiranya tepat dijadikan bau atau kalau misalnya tepat bau tersebut dijadikan sebagai bau atau maka maka jadikanlah dia sebagai bawa atop ya kalau tepat ya syirtu wal jabala biasanya kalau bawa atop itu kan isim isim fi'il dengan fi'il ini fi'il fa'il dengan isim ya kan kalau bawa atop itu Ja'a Zaidun wa Muhammadun. Itu baunya bau ataf. Ya dan itu. Kalau memang tepat seperti itu, ya gunakan sebagai waktu. Kalau memang tepat. <clears throat> Kemudian yang kedua, wau ma'iyah selalu mansub. Maksudnya isim setelah wau gitu ya, bukan wau ma'iyah. Isim setelah wau itu selalu mansub. Adapun isim yang terletak setelah wau atau itu tergantung dengan maksudnya. Ya. Kalau maksudnya rafa isim setelah wau atau rafa. Kalau sebelum wau atau khafat setelahnya juga khafat. Ya. Seperti itu. Tapi kalau waw ma'ya, isim yang terletak setelah waw ma'ya selalu mansub. Selalu memiliki irab, nasab, nam, ya. Kemudian yang ketiga pelaku pada waw atau terdiri dari dua belah pihak. Ya. Ja'a Muhammadun wa ja'a Zaidun. Muhammad datang, Zaid juga datang. Kedua-duanya kerja kedua-duanya datang. Naam. Adapun pelaku pada waw maknya hanya satu pihak saja. Kita hanya melihat Saro Ahmadu wa asyari asyari nggak mungkin jalan nggak mungkin melakukan perbuatan karena dia adalah jalan raya sirtu wal jabala yang berjalan wamirtu ya aku sementara jabal tetap diam di tempat Ya, ini sebagai nah, cara untuk membedakan mana waw ataf dan mana ma ma'iyah. Nah, cukup insyaallah sampai sini dulu ya. Ini berat. Insyaallah itu mudah-mudahan bermanfaat beberapa apa, sekian poin pada siang hari ini mudah-mudahan sebelum ujian sudah selesai dan kita usahakan untuk sebelum ujian sudah memang sudah selesai tanggal 30 sebelum tanggal plus tanggal 10 tanggal 9 nah, sudah ya. kalau misalkan enggak yang terakhir bab terakhir kan yang tawabi kan hanya sekedar mengulang hanya sekedar mengikutkan isim setelahnya kepada isim berikutnya nggak terlalu sulit ya nah, Allah alam suwab. Akhirnya, Allah, alhamdulillah.